nikmat iman dan hidayah Islam yang dipercayakannya kepada kita semua. Semoga sampai akhir hayat hidayah dan nikmat iman ini tetap dapat kita pertahankan dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukmin haqqan hendaknya. Amin. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat sekalian hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Kajian kita pada siang hari ini tentang tema yang agak jarang disentuh oleh kalangan dai dan para ulama meningkap tentang rahasia alam gaib. Dalam hal ini kita fokus kepada malaikat dan jin. Maka kita memulai dengan alam gaib yang paling rendah yaitu alam gaib dari bangsa jin. Masyiral muslimin seperti yang ada dalam slide kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang alam gaib ini dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-22. A'udzu billahi as 'alim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaib wasyahadah. 'Alimul ghaib wasyahadah. Yang mengetahui segala apapun yang gaib dan segala apa yang tampak. Dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan yang gaib adalah segala sesuatu yang oleh panca indera makhluk hidup oleh manusia tidak dapat dijangkau sementara dia ada. Maka ini adalah perkara yang gaib. Ibarat Allah yang kami muliakan Allah memerintahkan kita untuk wajib mengimani yang gaib ini. Hal ini Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka beriman dengan hal-hal yang gaib. Taib Perkara gaib yang ingin kita perbincangkan sekarang yaitu yang berkaitan dengan jin terlebih dahulu. Tentu saja setelah itu kita akan mengkomparasikannya atau memperbandingkannya dengan malaikat. Apa sih pentingnya untuk kita mengetahui hal ini? Urgennya apa? Kemudian dalam keseharian kita singgungannya di mana? Masya Allah, kaum muslimin yang kami muliakan. Untuk kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kita di dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'an seperti firman Allah, "Innama dzalikumus syaitan aduwwul lakum fattakhiduhu aduwa." Allah mengatakan kamu punya musuh dan musuh itu teramat sangat nyata. Walaupun dia tidak nyata secara fisik karena tidak dapat dilihat oleh kedua mata kita, tidak dapat didengar oleh kedua telinga kita, tidak dapat diraba dan disentuh oleh tangan kita, tetapi mereka sangat nyata kebencian dan bahaya mereka buat kita. Namanya musuh, mereka tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan senang. Hidup ini akan dibuatnya susah. Walaupun kita sudah kafir kepada Allah Apakah kita fikir musuh sejati kita itu yakni syaitan dari bangsa jin akan diam dan berpangku tangan? Ah, ini udah pasti masuk neraka, nggak usah diganggu lagi. Enggak. Walaupun dia sudah kafir, tetap saja yang namanya manusia dibenci oleh syaitan jin. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sebelum yang bersangkutan dapat digiring dan masuk ke dalam neraka, selama hidup di dunia secara fisik pun yang bersangkutan akan tetap disakiti oleh setan jin ini. Dalam hal ini ibarat Allah yang kami muliakan fenomena bukti adanya keberadaan jin dan setan itu dan kita lihat interaksi mereka yang zalim pada manusia. Yang pertama, kasus adanya beberapa eh, kesurupan pada sebahagian manusia tertentu. Sebagaimana juga terjadi mediasi di mana terjadi pembicaraan antara orang yang meruqyah orang yang sedang kesurupan dengan jin dan setan melalui tubuh orang yang disusupinya ini. Kemudian proses keluarnya jin atau setan dari tubuh ini menandakan ada. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memukul dada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi ya Rasulullah, salat saya kenapa sering lupa? Lupa rakaat, lupa bacaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mendekatlah Ketika sahabat ini mendekat, Nabi langsung menepuk dadanya dengan keras. Dan apa kata Rasulullah? Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj ya adu Allah. Keluarlah kamu wahai musuh Allah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan keluarlah kamu wahai musuh Allah. Jelas ini yang disuruh keluar adalah jin dan syaitan. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Sesungguhnya Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, sesungguhnya setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Seluruh manusia, mau dia dari keturunan orang Yahudi, mau dari keturunan orang Nasrani, atau dari orang yang tanpa agama sekalipun, mereka terlahir dalam keadaan fitrah, lurus, tidak menyimpang, dan tidak ada yang tidak normal, semuanya standar fajtalat syayatin lalu setan-setan dari bangsa jinlah yang menjadikan mereka itu menyimpang dari fitrah mereka coba lihat sekarang maraknya perilaku zina Bahkan bukan hanya dilakoni dan digeluti oleh orang dewasa saja. Anak-anak kecil pun sudah mulai melakoni adegan-adegan zina seperti layaknya suami istri. La haula wa la quwata illa billah. Ini tidak normal. Tapi itu terwujud sekarang ini kaum homoseksual, kaum lesbian atau LGBT. Seluruh mereka ini tidak normal. Kita dapat buktikan orang-orang yang dalam hidupnya tidak normal, mereka pasti sudah diganggu oleh musuh sejati manusia yaitu setan dari bangsa jin atau jin pendurhaka, jin marid. Masyiral muslimin yang kami muliakan. Saya pernah suatu ketika di depan Ka'bah dua tahun yang lalu, bulan Ramadan, sepuluh hari terakhir. Ada seorang tua yang usianya sudah 93 tahun dari Pakistan, dari Islamabad. Orang tua ini sudah 11 kali dioperasi di berbagai tempat yang berbeda di tubuhnya. Dan dia sudah sangat lemah berjalan, sementara dia umroh sendirian. Saya kasihan melihatnya. Kedua lututnya sulit untuk dibawa melangkah, membawa badannya kemana-mana. Karena dia dekat dengan saya, tiap hari saya bacakan ayat-ayat Allah kepada kedua lututnya. Semoga Allah tidak menjadikan ini ria dan ujub karena saya menceritakan apa yang saya lakukan pada orang tua ini berdampak positif kepada beliau. Di mana saya teringat tiga hari terakhir menjelang saya berpisah dengan bapak ini, dia sudah sesekali sudah mulai meninggalkan tongkat dan berjalan tanpa tongkat. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melepaskan tongkat itu. Inilah dia dampak positif daripada Al-Quran yang diruqyahkan kepada orang sesakit apapun orang itu insya Allah Allah menjamin Al-Quran adalah syifa apa yang saya kerjakan ini beberapa orang yang itikaf bareng dengan kami memperhatikan lalu ada yang mulai konsultasi dengan saya tentang masalah ruqyah tentang masalah penyakit dan segala macamnya saya sampaikan kepada mereka apabila Bapak Ibu ingin melihat beberapa pembelajaran daripada kami tentang masalah ruqyah dan Al-Quran adalah syifa dan sebagainya, silakan rujuk di YouTube di mana ada kajian-kajian kita khusus tentang masalah bagaimana sembuh dengan Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akhirnya ada seorang lelaki dalam usia 28 tahun. Lelaki ini tinggi, gagah, orang Mesir. Dan dia dekat kepada saya, lalu berkata, Mula-mula dia panggil saya Sayyid, ya Sayyidi. Apa yang kau lakukan pada bapak itu? Saya katakan, saya meruqyahnya dengan ayat Allah dan dengan doa-doa Nabi. Lalu beliau berkata, apakah ruqyah ini bisa menghilangkan sebuah kecanduan yang saya sudah benci? Apa kecanduan kamu? Saya tanya. Saya sangat candu dengan rokok. Dan saya benci dengan rokok. Tapi saya tidak bisa melepaskannya. Dia mengatakan, saya datang dari Mesir kemari untuk mengumpulkan uang saya mau menikah. Mungkin Tuhan tidak percaya kalau di Mesir itu biaya nikah sangatlah mahal. Maharnya tinggi. Dia nggak tahu kalau saya juga dari alumni Mesir, Al-Azhar. Lalu saya katakan kepadanya, terus gimana? Saya datang kemari untuk cari uang, niat saya mengumpulkan mahar dan saya ingin menikah. Tetapi bagaimana uang akan terkumpul? hari demi hari seluruh uang gaji saya habis oleh rokok. Saya baru bisa berhenti merokok hanya ketika sedang tidur, ketika sedang sholat, ya. Bahkan makan pun rela saya telantarkan demi mempertahankan agar tetap saya bisa merokok. Jadi kayaknya nyambung aja terus rokoknya itu. Lalu dia berkata, demi Allah, saya sudah tidak sanggup lagi seperti ini berlama-lama. Saya tahu rokok ini tidak baik, tetapi saya tidak mampu meninggalkannya. Saya sudah mencoba berulang, mencoba dan terus mencoba dan gagal lagi, gagal lagi. Saya katakan, apakah ini asli dan murni dari lubuk hati Anda yang paling dalam? Bila mengatakan, eh wallah, iya demi Allah katanya. Kalau begitu kata saya, sini. Duduk tepat di hadapan saya. Saya pakai kursi lipat ya. Di Tanah Haram itu kan banyak kursi-kursi lipat yang diwakafkan untuk duduk. ya saya duduk di atas kursi lipat itu, saya persilahkan anak muda ini untuk duduk tepat di hadapan saya dan sama-sama kami menghadap ke arah kiblat. Ka'bah jaraknya kurang lebih 75 meter dari kami. Saya letakkan telapak tangan kanan saya di dadanya, kemudian telapak tangan kiri di ubun-ubun kepalanya, lalu mulut saya sedekatkan ke telinganya yang sebelah kanan, saya mulai membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah itu saya katakan dengan beberapa kalimat dengan bahasa Arab tentunya, wahai musuh Allah, kamu yang bersarang dalam tubuh pemuda ini. Saya perintahkan kamu dengan nama Allah keluar. Pemuda ini tidak suka dengan kamu dan juga tidak menginginkan kamu lagi. Maka dengan ayat-ayat Allah, saya perintahkan kamu keluar dari tubuh lelaki ini. Suara saya saya pelankan agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang tidur, tidur siang. Jadi ini kira-kira jam 2, jam setengah 3 ya. Rukiah ini berlangsung tidak lama. Kalau saya tidak khilaf, paling-paling hanya 25 sampai 30 menit. Tidak lama. Penghujung rukiah telapak tangan saya yang ada di dadanya ini saya gedorkan di dadanya. Sambil sesekali saya katakan ukhruj ya Allah. Ya Allah. Karena saya yakin pemuda ini mencintai rokok di mana asap dimasukkannya ke dalam mulutnya sementara dia benci dengan rokok tetapi dia tidak mampu meninggalkan rokok, semacam ada dorongan yang begitu kuat untuk tetap merokok. Nah, saya yakin ini bukan dia lagi. Yang mencintai rokok itu bukan lagi si pemuda. Tetapi sudah ada makhluk lain yang menjadikan dia ketergantungan dengan rokok. Setelah segedor beberapa kali, dia pun terbatuk-batuk ringan, batuk-batuk ringan. Setelah itu selesai, ditutup dengan salawat. Kemudian kami bubar. Waktu asar masuk. Maghrib pun masuk dia tidak ada nampak. Biasanya nampak, sekarang tidak nampak. Waktu Isya dia juga masih enggak ada. Ya gimana mau ada asal orang udah keluar saja menjelang uh, menjelang asar atau apalagi setelah asar nggak akan mungkin bisa masuk lagi ke Masjidil Haram. 10 terakhir apalagi orang berebut untuk dapat masuk ke dalam masjid. Intinya selepas sholat uh, tarawih pukul 12 pemuda itu datang dan mendadak saja saya dipeluknya kuat-kuat dan dia tidak mau melepaskan sambil berkata, syukran ya Syekh, jazakallah khair, jazakallah khair. Orang sana kalau jazak Allah tuh jim tuh g, g ya. Jazakallah khair, jazakallah khair. Dari Sayyid saya dipanggilnya Syekh, ya. Saya katakan, ada apa dengan engkau? Dia berkata, demi Allah katanya, saya berbuka tadi aneh. Apanya yang aneh saya katakan? Biasanya saya berbuka langsung dengan rokok. Ya. Dan saya tidak akan melepaskan rokok ini kecuali apabila saya sudah sholat. Jadi tadi katanya tidak terfikirkan sedikit pun oleh saya tentang rokok. Saya berbuka seperti layaknya orang lain berbuka dengan kurma, dengan susu dan lain-lainnya. Yang kedua katanya, waktu maghrib ke isya, teman-teman saya mendekat sambil merokok. Dan saya merasa busuk dan jijik dengan bau asap rokok itu. Saya suruh mereka mendekat, menjauh dari saya. Padahal katanya sebelumnya saya teringat dengan rokok dan sangat kuat ingin merokok serta bau asap rokok itu sangatlah enak bagi saya. Ini saya menjadi benci dan saya menjauhkan diri dan sesuruh mereka juga menjauh dari saya. Selepas Isya. Selepas Isya yang aneh juga katanya ada teman saya menyodorkan rokok kepada saya. Saya merasa jijik dengan rokok itu. Ini subhanallah. Nah ini kaum muslimin adanya sesuatu yang menyimpang daripada normalnya manusia Coba rokok itu pada hakikatnya normal nggak? Asap rokok yang begitu apa namanya? Ya, pahit dan nggak jelas rasanya mengganggu di lidah, di bibir segala macamnya. Apabila kita orang normal mencoba mencicipi, uff luar biasa tidak enak. Tetapi kok ada orang menjadi kecanduan begitu? Bukan dia lagi. Bukankah kita tahu salah satu di antara energi daripada jin dan setan adalah asap. Sementara rokok itu adalah menghisap asap. Makanya dikatakan smoke. Ibarat Allah yang kami muliakan, akhirnya orang ini subhanallah sebatas kami bersamanya dia membenci rokok. Saya tak tahu perkembangannya bagaimana. Ini menandakan apa? Ketika diusir ukhruj yang dua Allah persis seperti Rasulullah SAW mengusir jin atau syaitan yang mengganggu sahabatnya sehingga tidak susah untuk mendapatkan khusyuk dalam solat selalu pecah dan buyar konsentrasinya teringat yang macam-macam dalam sholat bahkan banyak lupa-lupa dalam rakaat dan segala macamnya ketika dipukul dadanya oleh Nabi ukhruj ya adu Allah ini menandakan syaitan itu ada di dalam tubuh manusia dan memanglah kata Rasulullah SAW sesungguhnya inna syaitan yajri fi ibni adam majrad dam fadayiquhu bisawm sesungguhnya setan itu di dalam tubuh manusia adanya di dalam aliran darah kata Rasul dan dia berpindah-pindah dari bagian tubuh manapun dengan sesuai dengan peraliran darah. Fadayyiquhu bisawm. Maka persempitlah para setan-setan itu mengalir di darah kamu dengan saum, dengan puasa. Ibarat Allah yang kami muliakan. Sekarang pembahasan kita siapakah sebenarnya jin ini? Ingat ya, makhluk berakal yang Allah ciptakan itu cuma tiga. Malaikat, manusia, dan jin. Enggak ada yang lain. Ustaz, bagaimana dengan setan? Bagaimana dengan iblis? Saya akan jelaskan perbedaan antara setan dengan iblis ini. Kaum muslimin yang kami muliakan. Secara sederhananya, iblis adalah seperti firman Allah, kana minal jin. Iblis itu adalah satu bahagian daripada bangsa jin. Setan adalah seluruh jin-jin yang kafir kepada Allah. Jin-jin yang tidak mau masuk ke dalam agama Allah. Kemudian mereka bergabung dengan bala tentara menjadi bala tentara iblis. Bergabung dengan kerjaan iblis, maka dialah yang disebut dengan setan. Agar dapat dibedakan seluruh bangsa gaib selain malaikat hanyalah jin. Hanyalah jin. Ibarat Allah yang kami muliakan, iblis hanya satu orang, dan inilah yang disuruh sujud kepada Adam dia tidak mau. Namanya Azazil oleh Al-Hafiz Ibnu Kathir di dalam kitab tafsirnya saat menguraikan tentang siapa sesungguhnya iblis. Dia adalah Azazil bangsa jin uh, yang paling soleh, paling taat dinaikkan derajatnya oleh Allah setingkat dan selevel dengan para malaikat. Lalu ketika Allah menghabisi seluruh jin-jin yang ada di muka bumi, maka iblis ini menghasung para malaikat agar Allah tidak usah lagi melanjutkan penciptaan makhluk baru di muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Saya punya rencana dengan ilmu saya yang kalian tidak tahu." Setelah Adam diciptakan, diberi bekal ilmu yang Masya Allah. Nah firman Allah, orang yang macam ini, orang yang berilmu macam ini tidak akan melakukan kerusakan seperti bangsa jin melakukan sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil agar sujud kepada Adam. Namun seluruh malaikat sujud kecuali Azazil. Dia enggan. Aba was takbar wa kana minal kafirin. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat sujud illa iblis yang tidak mau adalah iblis. Iblis ini di ayat yang lain Allah mengatakan wa kana minal jin, iblis itu termasuk dari bangsa jin. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, jin pada masa dulu sebelum Adam diciptakan persis seperti kita, maksudnya berjasad kasar. Punya paca indera yang kasar, ya. Belum lagi digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya jin yang tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah Azazil yang dinaikkan ke langit. Setelah iblis seluruh seluruh setan-setan seluruh jin-jin yang ada di muka bumi dihabisi, iblis uh, Azazil tidak mau sujud bersama dengan para malaikat kepada Adam, Allah berikan nama baru kepada si Azazil, namanya adalah iblis. Lalu Allah usir iblis. Ukhruj minha. Keluar kamu dari surgaku ini. Tidak pantas bagi hambaku yang ada tinggal dalam surga sementara dalam hatinya ada rasa sombong. Setelah iblis keluar dia mendendam. Lalu berdoa kepada Allah. Dia berdoa dan Allah kabulkan doanya. Doa iblis adalah ya Allah panjangkan umur hamba sampai hari kiamat Allah kabulkan. Doa iblis yang kedua ya Allah izinkanlah hamba dan bangsa hamba dapat melihat manusia sementara mereka tidak dapat melihat bangsa kami. Allah pun mengabulkan. Iblis minta yang ketiga, izinkan hamba memperbanyak calon penghuni neraka dari kalangan anak cucu Adam ya Rabbal Alamin. Allah pun membenarkan dan mengizinkan, mengabulkan doa iblis ini. Masya Allah. Iblis dia kalau perlu apa-apa dia mintanya sama Allah. Lah kalau orang sekarang sempat perlu apa-apa enggak ke Allah dia minta kalah iblis semua dia itu, Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang iblis. Setan siapa lagi? Setan adalah seluruh makhluk yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Ini setan. Dan setan itu terbagi dua. Silakan perhatikan kepada whiteboard. Apa ini ini tidak boleh bisa ditayangkan ke whiteboard. Perhatikan kepada whiteboard. Halo. Syaitan itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Syayatinal ins. Ini syayatin. Al-ins dulu. Syaitan dari bangsa manusia. Wal jin Syaitan dari bangsa jin. Ya. Syayatin al-insi wal jinni. Ini adalah dari bangsa manusia dan ini dari bangsa jin. Nah, kaum muslimin, syaitan itu syaitin jamak daripada syaitan. Syaitin jamak daripada syaitan. Oh. Enggak ada, pena hitamnya enggak ada. Mhm. Oke, okay? syaitan adalah setan-setan jamak daripada syaitan. Insi manusia, jin adalah dari bangsa jin. Manakah dari dua setan ini yang paling berbahaya? Kalau menurut firman Allah di surat Al-An'am ini dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan setan dari bangsa jin hanya mampu nyakitin dan ngancam. Sementara setan dari bangsa manusia ha, hanya mampu uh, mampu sampai ke tingkat merealisasikan ancamannya, bahkan sampai ke tingkat membunuh dan sebagainya. Baik, kita fokus pada bangsa jin. Jadi, setan adalah seluruh makhluk Allah yang menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Setan manusia bisa jadi dia adalah orang yang ngaku kiai, Pak Ustadz, bisa jadi dia adalah bos, penguasa. Bisa jadi dia adalah suami, istri. Bisa juga dia berbentuk seperti orang-orang para pemikir cendikiawan dan lain-lainnya. Kaum muslimin, setan dari bangsa manusia. Dan setan dari bangsa jin, nah ini sudah jelas. Seluruh makhluk jin yang kafir kepada Allah. Lalu bergabung dengan kerajaan iblis di tengah laut. Kemudian mereka berbaiat kepada iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam sebanyak-banyaknya agar menjadi ahli neraka, maka ini disebut dengan setan jin. Oke, kaum muslimin, kita sedang berbicara tentang jin. Kita tidak sedang berbicara tentang setan manusia. Kita sedang berbicara tentang jin. Kata jin ini di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tersembunyi. Makanya janin itu kan dari bahasa janana. Jin juga daripada jin nun dari jim nun nun ya. Sesuatu yang tersembunyi. Jannah yang diartikan dengan surga saking lebat dan tebalnya uh, pohon-pohonan yang ada daun daun yang ada dalam surga, makanya surga itu disebut dengan jannah. Janin, janin itu adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam di dalam perut berlapis-lapis ya, makanya disebut dengan janin, saking tersembunyinya. Jin sangat tersembunyi dari panca indera makhluk manusia yang bertubuh berwujud uh, kasar ini. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka terhalang dari dapat dijangkau oleh panca indera kita, bangsa jin ini. Tapi mungkinkah jin ini menampakkan diri atau mungkinkah kita melihat bangsa jin? Jawabannya sepakat para ulama al-sunnah wal Jamaah mengatakan tentang masalah jin saya rekomendasikan tolong cari di toko-toko buku tentang uh, buku yang ini. Buku rujukan utama di Timur Tengah seputar jin. Judulnya adalah Ruqyah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Sheikh Wahid Abdus Salam Bali. Ini insya Allah Ta'ala buku yang syarat dan padat informasi berkaitan dengan alam gaib yakni bangsa jin. Silahkan kaum muslimin. Jin itu dapat memindahkan dirinya ke alam manusia sehingga dapat dilihat oleh manusia. Ya, Allah izinkan. Tapi mereka Allah takdirkan hanya dalam beberapa bentuk. Ada yang berbentuk ular, ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk kucing, ya, binatang-binatang tertentu yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada nampak ular di tempat yang enggak normal, di rumah kita, rumah bersih. Bisa jadi lantai dua atau lantai tiga. Eh eh di dalam rumah ketemu oleh kita ular melingkar berwarna hitam. Kan enggak normal. Maka jangan langsung dibunuh tuh ular. Kata Rasulullah SAW, perintahkan dia keluar. Sebutkan nama Allah, ingatkan perjanjiannya dengan Nabi Sulaiman, suruh dia keluar. Kalau itu jin, dia keluar. Dari lubang mana dia keluar? Kadang-kadang aneh pak, dia masuk ke arah dapur, tahu-tahu kita lihat lagi ke dapur dia sudah nggak ada. Begitu cepatnya dia hilang. Kadang-kadang di atas dipan tempat tidur. Nah pernah sahabat saat dia pulang dari perang ditemukannya Saat dia pulang, ditemukannya ada seekor ah, istrinya berdiri di depan pintu dan ini perangai kaum pelacur ya. Dilihatnya istrinya berdiri di depan pintu. Hei, begini kelakuanmu ya. Suami kau tak ada, kau sudah berdiri di depan pintu. Ya kalau bahasa orang-orang zaman jahiliyah dulu Pak, itu adalah isyarat wanita mempersilahkan kaum lelaki yang berselera ya, para hidung belang untuk masuk ke rumahnya, dia siap melayani. Bahasanya begitu. Dan suaminya ini marah. Apa kata istrinya pada suami? Wahai suamiku, jangan kau marah. Di dalam bilik kita, di kamar kita, ada ular. Aku takut memasukinya. Maka sang suami ini menghunus pedang dan melihat memang ada ular di atas tempat tidur. Langsung ditebasnya. Sebaik ular itu ditebasnya, maka dia pun tak lama setelah itu bahkan kata dalam riwayat hadis ini tidak diketahui mana duluan yang meninggal apakah yang menebas atau yang di ditebas. Dua-duanya meninggal. Dilaporkan oleh oleh para sahabat kepada Nabi SAW tentang kejadian ini. Apa kata Rasulullah? Kalau ada ular dalam rumah, jangan main bunuh saja. Kadang-kadang itu adalah bangsa bangsa jin. Baiknya instruksikan agar dia keluar dulu. Yang kita diperintahkan main bunuh itu adalah kala jengking. Itu ya, nggak ada cerita. Keluarlah kamu itu nggak ada cerita. Nampak kala jengking di rumah, bunuh langsung lipan, kelabang, bunuh langsung. Tikus umpamanya kan. Nah kaum muslimin dan jin juga bisa menyerupai berbentuk tikus. Instruksikan saja, keluar kalian dari rumah kami. Insya Allah mereka akan keluar. Baik kita kembali. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi mereka bisa nggak menjelma wujud ke dalam alam kita? Bisa.